Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in din Wa nasalli wa nasallimu ala abdihi wa rasuli Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ma ba'du rabbi syurah amri Wa ahlul uqlatan min lisani yafqahu qawli Para pemirsa dimanapun anda berada Dan para pendengar di roja Dapat memantau siaran kita ini Alhamdulillah Pada kesempatan siang yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita kesempatan untuk dapat bertemu kembali mengulang kaji, mengulang sejarah yang mana sejarah yang ada dalam buku sebagian daripada kaum muslimin adalah sejarah yang telah diselewengkan oleh tangan-tangan jahil sehingga sadar tidak sadar sebagian daripada kaum muslimin pun ikut-ikutan mereka membiu yakni melecehkan sebagian sebagian sahabat Rasulullah SAW Sungguh betapa pentingnya pada zaman fitnah seperti sekarang ini kita mengetahui bagaimana generasi salafus saleh, bagaimana bersihnya mereka, bagaimana sucinya hati-hati mereka. Dan sungguh ketika sejarah yakni menzalimi hak mereka, kewajiban kita adalah berusaha untuk membela mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Jalla fi'ala pada kesempatan siang yang penuh berkah ini agar memudahkan kita untuk membahas bagaimana sosok Khulafa' Rasulin satu daripada Khulafa' Rasulin yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di ikutilah sunnahku ikutilah sunnah para khulafa'ur Rasulin, khalifah-khalifah yang terbimbing setelahku al mahdiyyin yang di atas petunjuk maka di antara empat khalifah tersebut ijma' kaum muslimin yang ketiga adalah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia juga merupakan menantu Rasulullah SAW dan orang terbaik menurut kaum muslimin, ijma' kaum muslimin setelah Rasulullah Abu Bakar dan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu siapakah beliau? beliau adalah Uthman bin Affan Uthman bin Affan bin Abil As bin Uwayyah bin Abi Shams bin Abdi Manaf dan dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Abdul Manaf dan ibunya adalah Arwah binti Quraisy bin Rabi'ah dan ada pun daripada Uthman bin, Uthman bin Affan adalah Ummu Hakim bintu Abdi Al-Muttalib bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya antara Uthman dan Rasulullah Wasallam ada hubungan kekerabatan Uthman diberikan oleh Rasulullah, diberikan oleh kaum muslimin gelap yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya. Gelarnya adalah Dhun Nurain, balik dua cahaya. Dan hal ini kerana beliau dinikahkan Rasulullah SAW kepada dua putrinya secara bergantian. Yang pertama adalah Uqayyah bintu Nabi SAW. Adakala Uqayyah sakit, kemudian Uqayyah meninggal, setelah itu Rasulullah SAW menikahkan Uthman bin Affan dengan putrinya berikutnya Ummu Kulthum. Subhanallah. Dan kunyahnya adalah Abu Abdullah atau Abu Amr. Uthman Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Dan dia termasuk golongan daripada as-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu dalam Islam. Ya Allah sebutkan dalam firman-Nya as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا ورضوا عنه orang-orang terdahulu dari golongan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka adalah pendahulu Islam. Mereka lah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Uthman juga memiliki keutamaan yang tidak dimiliki semua sahabat. Di antaranya adalah beliau itu adalah orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Ya, artinya hajarul hijratain, dia pernah hijrah dua kali. hijrah ke negeri Habasyah dalam rangka membawa agama untuk pertahankan akidah dan agama atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu dia ketika ada kewajiban hijrah ke kota Madinah dia kembali hijrah ke kota Madinah radhiyallahu anhu arda dan yang paling benar barang siapa yang mendahulukan yakni Uthman ya barang siapa yang mendahulukan Ali yang mendahulu barang siapa yang mendahulukan Ali yakni daripada Abu Bakar Siddiq maupun Umar maka dia adalah orang sesat dan menyesatkan barang siapa yang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar maka mereka adalah orang-orang sesat dan menyesatkan menyelisih ijma' kaum muslimin barang siapa yang mengatakan Ali lebih utama daripada Uthman dia adalah orang keliru orang yang salah ya Walaupun sebagian daripada ulama-ulama salaf dahulu kala sebagian mengutamakan Ali daripada Uthman, tapi telah tegak ijma' setelah mereka bahasanya Uthman adalah orang yang paling utama setelah Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Banyak sekali keutamaan Uthman Affan yang membuat dia menjadi orang yang terpilih menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Wa anallahu sejak awal Islam Uthman diketahui oleh orang yang paling banyak berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya lihatlah bagaimana peristiwa perang Tabuk Uthman datang membawa seribu dinar daripada uang emas dan dihamparkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berkata Rasulullah ma Uthmanu Uthman ba'da Uthman tidak akan lagi berbahaya setelah ini Wahai Allah. ya Seribu dinar Padahal yang kita ketahui nisab emas itu 20 dinar itu nisab emas. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Bagaimana dengan 1000 dinar? Allahu Akbar. Semuanya dihamparkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal kedatangan kota Madinah, ketika muslimin kekurangan air, Uthman yang membeli untuk mereka sumur milik seorang Yahudi. Subhanallah. Ya. Atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keutamanya dalam Islam. Kemudian keutamaan beliau menjadi khalifah juga banyak sekali. Tidak pernah ada masa kekhalifahan yang paling luas menaklukkan wilayah Islam antara khulafa ursin kecuali pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala wa Dan dia memerintah yang paling panjang di antara khulafa ursin. Abu Bakar 2 tahun sekian bulan, Umar 10 tahun, dia 12 tahun subhanallah. Dan 12 tahun adalah merupakan masa yang paling cemerlang di antara sejarah khulafa ursin. Subhanallah banyak sekali yang ditaklukkan oleh Uthman pada masa beliau dan terjadi negeri Kubrus. Ya dahulu kala Umar radhiyallahu Taala anhu melarang kaum muslimin berperang di lautan untuk menaklukkan Siprus. Pasarnya Kubrus. Maka Uthman memerintahkan Muawiyah untuk memerangi orang-orang kufar dan berhasil menaklukkan negeri Siprus. Subhanallah. Pada masa Uthman bahkan telah terbentang kekuasaan sampai ke Azerbaijan, sampai ke Armenia, sampai ke Kabul, sampai ke Sajistan dan tempat-tempat lain. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu sepakat para ahli sejarah bahwasanya Uthman yang paling banyak memberikan perluasan wilayah Islam di antara ketiga khalifah lainnya. Subhanallah. Di antara jasa Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka anhu adalah beliau yang memperluas Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yakni sejarah yang paling luas Masjid Nabi SAW ada pada masa adalah pada masa Uthman bin Affan. Dialah yang paling luas di antara khulafah Rasulullah memperluas Masjid Nabi SAW. Bahkan dia dengan uang dari sakunya sendiri, dia beli rumah-rumah sekitar Masjid Nabi SAW. Dia tebus kemudian dengannya eh, diperluas Masjid Nabi SAW. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka taala anhu. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya beliau kelak akan terbunuh sebagai syahid. Ya, ketika Rasulullah di atas gunung Uhud, gunung Uhud pun berguncang. Di sana ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar dan ada Uthman. Berkata Rasulullah, "Ihda ya Uhud fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Uhud, tenanglah engkau. Sesungguhnya di atas ini adalah seorang nabi, siddiq dan dua orang syahid. Di antaranya adalah Uthman. Bahkan Rasulullah pernah beritakan kepada Uthman bin Affan, ya Uthman bin Affan, ketika ingin masuk kebun, masuklah Rasulullah SAW di kebun. Kemudian datanglah Abu Bakar di samping Rasulullah. Setelah itu datanglah Umar bin Khattab. Tak berapa lama datanglah Uthman. Ketika Uthman datang berkata Rasulullah kepada Abu Musa al-Ashari, dia ketika itu menjaga pintu, kata Rasulullah SAW, Iftah wa bashirhu bil jannah ala balwan tusibuhu. Hadis di Bukhari Muslim. Berkata Rasulullah kepada Abu Musa al-Ashari, bukalah pintu, dan memberitakan kepada orang yang masuk itu yaitu Uthman dengan surga di atas musibah yang akan datang menimpanya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya memang Uthman secara takdir kauni akan terbunuh, ya, agar Allah menyempurnakan ganjaran baginya sebagai ganjaran para syuhada. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bagaimana Murrah bin Ka'ab mendengar Rasulullah berkata ya ketika Rasulullah menyebutkan tentang fitnah pada masa yang akan datang setelah beliau wafat ya maka tiba-tiba lewatlah seseorang yang dia menggunakan penutup wajahnya tatkala orang tersebut lewat berkatalah Rasulullah hadza yauma idzin alal huda orang ini ketika masa fitnah itu di atas petunjuk subhanallah Berkata Murrah bin Ka'ab Maka aku berdiri, kulihat siapa orang tersebut yang menutup wajahnya Ternyata dia adalah Uthman Dan ini menunjukkan Uthman ketika terbunuh Dalam fitnah terhadap dirinya Dalam keadaan di atas petunjuk Allah SWT Bukan sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh orang-orang Bahasanya Uthman adalah seorang yang zalim Seorang yang nepotisme mendahulukan keluarganya Dan seterusnya yang nanti insyaAllah Ta'ala kita akan bahas Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha berkata bahwasanya Rasulullah pernah berkata kepada Utsman sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah berkata Rasulullah ya Utsman wahai Utsman in wallaka Allahu hadzal amra yauman andai kata suatu saat engkau akan diberikan Allah kekuasaan fa aradakal munafiquna an takhla qamisaka alladhi qammasaka Allah fala takhla'hu wahai Utsman akan datang pada masa suatu saat ketika orang-orang munafik ingin mencopotmu daripada jabatanmu daripada kekuasaan yang Allah SWT telah berikan mu maka jangan pernah kau copot maka inilah yang kelak diterapkan Uthman bin Affan ketika dikepung oleh para pemberontak dia berjumpa Abdullah bin Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhumah dan bertanya wahai Abdullah mereka ingin agar aku turun daripada jabatanku apa pesanmu? berkata Abdullah bin Umar wahai Amir Mu'minin tidaklah jarak antaramu ya mendapatkan surga Allah SWT kecuali kematian ya andai kata kau ikuti mereka kau ikuti keinginan mereka kau lepaskan diri jabatan daripada dirimu sebagai khalifah maka akan menjadi sunnah yang jelek setiap kali masyarakat tidak senang pemimpinnya mereka akan turunkan maka jangan pernah kau copot dirimu daripada jabatan kekhalifahan yang telah Allah SWT pakaikan kepadamu walaupun akhirnya mereka membunuhmu Tidaklah antara dirimu dan surga Allah SWT kecuali kematian. Maka akhirnya itu membuat Uthman tegar. Ketika pemberontak datang menuntut agar Uthman turun, dia tidak mau turun daripada jabatannya. Subhanallah. Agar jangan jadi khalif, jangan jadi sunnah yang jelek. ke depan setiap kali orang tidak senang dengan penguasanya, maka mereka akan turunkan penguasa tersebut. Subhanallah. Jadi pada masa Umar Uthman bin Affan radhiyallahu tabarakatul anhu ini adalah masa yang paling cemerlang sehingga disebut dengan masa keemasan. Ya. Walaupun banyak sekali celaan-celaan yang dicelakan kepadanya, ditujukan kepadanya di akhir kehidupan Uthman bin Affan radhiyallahu tabarakatul anhu. Ya. Pada masa Uthman terbentang kekuasaan kaum muslimin, kekuasaan Islam ya, ditaklukkan negeri Afrika. Afrika ditaklukkan, bagian utara Afrika ditaklukkan. taklukan Iskandaria ya, dan pada masa Uthman pula lah terbentuk dalam Islam armada perang di laut yang pertama ke dalam Islam yang belum pada yang belum pernah ada sejarah sebelumnya terbentuklah armada Islam yang begitu besar yang begitu kuat di yakni di lautan subhanallah ini hanyalah dilakukan pada masa Uthman bin Affan tabaraka taala radhiyallahu tabaraka anhu bahkan disempurnakan penaklukan negeri Persia pada masa Uthman bin Affan telah ditinggalkan oleh Umar, maka dia menyempurnakan penaklukan seluruh negeri-negeri yang dahulu kala dikuasai oleh Persia. Allah. Dan pada masa Uthman ini adalah masa yang, masa yang paling cemerlang. Ya. Ketika ditaklukkan negeri-negeri Ajam, ketika digiring ke Madinah, harta rampasan perang, ketika digiring kota Madinah, kharaj, pajak upeti daripada orang-orang kufar, Subhanallah. Maka tidak pernah ada sebelum Umar bin, sebelum Uthman bin Affan yakni harta benda yang begitu banyak di tangan kaum muslimin. Subhanallah. Begitulah keadaan pada masa Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka anhu. Masyarakat makmur. Keadilan merata. Semua orang memiliki kekayaan yang berlimpah ruah, subhanallah. Maka di antara yang ditaklukkan oleh Umar eh, oleh, oleh Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka taala pada masa beliau adalah negeri Afrika pada tahun ke-27 Hijriah. Utsman perintahkan ketika itu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah yang merupakan kerabatnya yang ini dicela oleh orang-orang ya padahal ya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah yang memiliki jasa yang begitu besar terhadap Islam bahwasanya dialah yang telah menaklukkan negeri Afrika Allah dan ketika itu disebutkan bahwasanya Yani Uthman memberikan baginya seperlima daripada harta rampasan perang. Adapun empat perlima dibagikan kepada kepada pejuang kaum muslimin. Subhanallah. Maka pada masa itu berjalanlah Abdullah bin Abi Sarah dengan 10.000 pasukan dan berhasil menaklukkan seluruh dataran rendah maupun dataran tinggi ya negeri Afrika dan akhirnya berbondong-bondonglah orang masuk ke dalam Islam. Ya, kemudian Abdullah bin Sa'ad ya, mengambil seperlima yang dijanjikan oleh eh, yang dijanjikan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka anhu. Dan adalah merupakan hak seorang pemimpin untuk yakni mengambil seperlima bagian daripada harta rampasan perang sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hak pemimpin setelah Rasulullah SAW untuk memberikan seperlima rampasan, rampasan perang tersebut kepada siapa-siapa yang diinginkan untuk memberi spirit dan memberi semangat dan itulah yang terjadi dengan yang Uthman bin Affan dia berikan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah seperlima daripada harta rampasan perang yang diperoleh daripada penaklukan negeri Afrika. Subhanallah. Jadi bukanlah suatu hal yang salah, bukan kebijakan yang salah ketika Uthman memberikan kepada panglima perangnya. Karena itu juga Rasulullah pernah berikan ketika Rasulullah menaklukkan yakni e, dalam peperangan Hunain menaklukkan orang-orang faqir. Rasulullah berikan kepada orang-orang tertentu harta rampasan perang yang banyak. Rasulullah berikan kepada yakni pembesar-pembesar Quraisy sebagaimana ya, Abu Sufyan Rasulullah juga berikan kepada pembesar-pembesar suku-suku bangsa Arab seperti Uyainah bin Hisan Rasulullah berikan kepada Aqrab bin Haris harta seperlima daripada harta rampasan perang banyak yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun 4 per 5 memang adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala diberikan dibagi-bagikan kepada pasukan kaum muslimin sebagai harta rampasan perang. Kemudian pada masa Osman bin Affan ini juga berhasil ditaklukkan ya negeri Sawari. Subhanallah. Dan ini adalah penaklukan yang terjadi di lautan. Ya. Putra daripada Heraklius bernama Konstantin, ya. Putra Heraklius, Raja Romawi ya. Ya, ya. Kemudian dengan suku barbar dikumpulkan seluruhnya mereka untuk memerangi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Salah. Subhanallah. Kemudian mereka datang membawa jumlah pasukan yang begitu besarnya. Ya. Mereka membawa ketika itu 500 kapal besar. Tujuannya adalah untuk menghabisi Abdullah bin Abi Salah dengan sahabat-sahabatnya, dengan kaum muslimin. Subhanallah. Akhirnya ketemulah ketika itu kapal-kapal kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, tidak sebanding dengan jumlah mereka. Kemudian terjadi perangan dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Dan banyak peperangan perang lain yang terjadi pada masa Uthman bin Affan. Ya. Yang dimenangkan oleh kaum muslimin yang membuat banyaknya harta rampasan perang yang dikuasai oleh kaum muslimin. Dan di antara bentuk yakni berbagai macam keberhasilan Uthman bin Affan pada masa pada masa memerintah memerintah yakni Islam pada waktu itu memerintah kaum muslimin ya dia berhasil memperluas masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dialah orang yang berjasa membuat armada perang di lautan. Kemudian pada masa Uthman dialah yang berhasil mengumpulkan Quran menjadi satu mushab. Karena sebelum Uthman yakni mushab itu ditulis oleh sahabat dengan berbagai macam ragam tulisan, sebagian tulis dengan bahasa-bahasa yang yakni ada pada bangsa Arab. Ketika muncul antara kaum muslim perselisihan, sebagian membanggakan bacaannya, apalagi sebagian mushaf ditulis kaum muslimin dengan tangan mereka khawatir akan terjadi perselisihan Utsman memerintahkan semua mushaf untuk dikumpulkan kemudian semua mushaf yang ada pada tangan sahabat di masa sahabat Rasulullah SAW semuanya dibakar dimusnahkan ditinggalkan satu mushaf induk yang disebut sekarang dengan nama mushaf Uthmani jadi apa yang kita baca sekarang adalah merupakan peninggalan Uthman bin Affan dan inilah mushaf yang ada pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka Kemudian pada masa Umar disimpan pada Hafsah. Setelah dibakar semua mushaf dan itu atas ijma kesepakatan kaum muslimin. Karena itulah sebagian orang mengatakan Uthman membakar mushaf. Padahal Uthman membakarnya dengan ijma kesepakatan para sahabat. Agar tidak terjadi persisian antara sahabat Rasulullah. Antara kaum muslimin yang membanggakan bacaan mereka. Apalagi sebagian Quran yang ada pada masa sahabat yang mereka tulis sendiri ketika turun wahyu, sebagian bercampur aduk dengan tafsiran-tafsiran mereka. Eh, sebagian sahabat ketika turun ayat dia tulis. kemudian ditulis tafsirannya. Khawatir tercampur bau dengan tafsiran-tafsiran ini, akhirnya Uthman mengumpulkan semua mushab dan membakar semuanya. Setelah dibakar, maka Uthman perintahkan agar ditulis mushab induk ini dalam jumlah yang banyak. Kemudian dikirimkan ke kota-kota besar, dikirimkan ke Kufah, dikirimkan ke Basrah, dikirimkan ke Mesir. Dan ini adalah merupakan jasa yang paling besar yang ditinggalkan Uthman bin Affan. Sehingga kaum muslimin semuanya sepakat menerima mushab ini sebagai mushab induk. Dan tidak ada persisian sampai saat ini. dengan kebijaksanaan yang dipilih oleh Uthman bin Affan maka ini adalah merupakan kebaikan pada hakikatnya bukan kejelekan karena banyak orang mengatakan mushab Uthman menyuruh untuk membakar mushab Subhanallah. Padahal Uthman membakar semua mushab ini dengan kesepakatan para sahabat Ridwanullah ala Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan tidaklah Uthman membakar kecuali dengan izin kami, kecuali dengan yani, pengawasan kami, kecuali dengan kesepakatan kami. Subhanallah. Orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah senantiasa mencela Uthman karena telah menyuruh untuk membakar mushaf. Padahal kita katakan bahwa mushaf tersebut dibakar Uthman dengan kesepakatan para sahabat bahkan dengan persetujuan Ali bin Abi Thalib yang merupakan imam bagi mereka menurut mereka. Subhanallah. Maka masa yang gila gemilang. Tidak pernah sebelumnya kaum muslimin memiliki kekayaan yang begitu banyaknya. Subhanallah. Setiap hari ada saja yakni utusan daripada Uthman kepada masyarakat mengatakan ambil bagian kalian, ambil susu milik kalian, ambil madu milik kalian, ambil gandum milik kalian setiap hari. Subhanallah. Yang berlimpah ruah dan biasanya orang yang hidup dengan bergelimang daripada kemewahan terkadang kurang bersyukur. Subhanallah. Itulah kebiasaannya. Maka itu terjadi dengan rakyat pada masa Uthman bin Affan. Mereka terbiasa enak, terbiasa nikmat. Subhanallah maka bebas memimpin di akhir-akhir masa kepemimpinannya ketika itulah subhanallah muncul fitnah yang disebarkan ya fitnah itu bermula pada tahun 34 Hijriah ya ketika sebagian daripada orang ingin memberontak kepada Utsman, tapi Utsman berhasil menenteramkan mereka menenangkan mereka menangkap mereka dan mengancam mereka untuk tidak lagi melakukan tindakan tersebut Tetapi setelah mereka dilepas, subhanallah, maka mereka mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Sehingga pada tahun berikutnya, pada tahun 35 Hijriah, subhanallah, ya, maka keluarlah ketika pemberontak dalam jumlah yang begitu besar. Dari Kufa 2000, dari Basra 2000, dari Mesir 2000, mereka sepakat untuk mencopot Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu subhanallah tentunya kita bertanya kenapa mereka ingin mencopot Uthman subhanallah apa sebabnya Maka kita katakan ada beberapa faktor kenapa Utsman ingin mereka copot. Kenapa mereka memberontak kepada Utsman? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah ya, dan inilah sebab yang paling mendasar peran Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini adalah pembuat agama Syiah Rafidah. Subhanallah. Yang begitu ta'zimnya kepada Ali. Ya, yang begitu mengagungkan Ali. Bahkan kelak dia yang mempertuhankan Ali. Subhanallah. Dan Abdullah bin Sabah ini sebagian orang-orang fitnah menolak keberadaannya. Tapi yang benar memang dia adalah sosok yang ada. Punya peran, sejarah yang hitam. Karena sebagian daripada orang-orang Syiah Rafidah juga menyatakan keberadaannya. Jadi ini yang benar. Inilah sebab pertama kali fitnah Uthman terjadi. Apa yang dilakukan? Subhanallah. Dia senantiasa memfitnah Uthman bin Affan. Ya, dengan berapa orang daripada mengikutnya dia jalan ke negeri-negeri yang jauh ya pedalaman pedalaman dia bawa surat-surat palsu atas nama Aisyah atas nama Talha atas nama Zubair bahwa Uthman banyak berbuat kezaliman membuat kekacauan ya yakni memukul sahabat-sahabat Rasulullah SAW menzalimi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sinilah bermula muncullah kebencian Ya, muncul kebencian di bangsa Arab dengan fitnah yang tersebar di mana-mana. Apalagi dahulu kala begitu sulitnya untuk memantau kebenaran suatu berita. Subhanallah. Apalagi yang disampaikan adalah orang-orang awam begitu cepatnya mereka termakan dengan isu-isu ini. Subhanallah. Maka akhirnya tersebarlah di mana-mana Uthman zalim, Uthman merampok harta milik rakyat, Uthman mengambil segala macam daripada Baitul Mal untuk keluarga-keluarganya, Uthman, Uthman, berbagai macam fitnah tersebar di mana-mana. Sebabnya adalah Abdullah bin Sabah. Dan dia adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Maka dialah merupakan sebab munculnya pemberontakan kelak terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu tabaraka ta'ala. Ya, dengan mendewa-dewakan Ali, dengan mengkutuskan Ali, akhirnya dia berusaha menarik simpati masyarakat bahwasanya Rasulullah pasti meninggalkan wasi, meninggalkan pesan kepada seseorang yang menjadi khalifah setelahnya. Subhanallah. Dan mereka dan dia mengatakan wasinya Rasulullah, artinya orang yang diwasiatkan Rasulullah setelah beliau wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika itulah yang menyebarkan tentang kejelekan Abu Bakar, kejelekan Umar dan kejelekan Uthman. Karena Uthman ketika itu menjadi pemimpin, maka berbagai macam bentuk fitnah disebarkan terhadap Uthman bin Affan. Allah. Dan sejarah mengungkap bahwasanya Abdullah bin Sabah ini berhasil memiliki pengikut yang banyak. Yang bahkan mereka itu disebut dengan nama kelompok Sabaiyah mereka mengatakan Ali sebagai Tuhan. Subhanallah. Ya. Suatu ketika mereka berkata kepada kepada Ali, "Anta huwa." Qala, "Wa man huwa?" Kata mereka, "Ali, ya, eh, ya Amir anta huwa, engkau adalah dia." Maka berkata Ali, "Siapa dia?" Kata mereka, "Qalu, anta Allah, engkau lah Tuhan Allah." Maka Ali marah. Maka Ali perintahkan agar seluruh mereka dikumpulkan. Dibuatlah ketika itu parit yang dalam kemudian dibakar padanya kayu-kayu dan dibakar mereka. Sebagian lari. Sebagian mengatakan bahwasanya Abdullah bin Sabah ini berhasil melarikan dirinya dan sebagian riwayat mengatakan dia terbunuh. Yang jelas paham ini telah mengurat mengakar. Subhanallah yang kelak disebut dengan nama yakni paham sabaiyah. Inilah cikal bakal orang-orang wafidah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dari situlah dari dari hal inilah tersebar berbagai macam i'tiqad, akidah, akidah orang-orang Rafidah di antaranya al-qaulu birraj'ah. Mereka mengatakan nanti kelak akan hidup kembali yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah akan kembali eh, akan mengadili e, orang-orang eh, yang yakni memerangi beliau. Kemudian akan kembali lagi Ali bin Abi Thalib hidup dan Ali akan kembali subhanallah akan akan hidupkan kembali musuh-musuh Ali dan seterusnya yang mereka sebut dalam akidah mereka dengan akidah rajah. Subhanallah. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tersebarlah fitnah di antara kalangan masyarakat-masyarakat Arab, orang-orang Arab Badui yang membuat mereka akhirnya subhanallah ya mengumpulkan pasukan untuk mencopot Utsman bin Affan. Dan banyak yakni penolong-penolong Abdullah bin Sabah ya, untuk menyebarkan fitnah ini. Dia memiliki beberapa orang pengikut-pengikut yang begitu fanatiknya kepadanya. Ya. Akhirnya semua mereka ber yakni berpencar sebagian ke Kufa, sebagian ke Basra, sebagian ke Mesir menyebarkan berita ini. Subhanallah. Pada masa haji, pada musim haji pada tahun ke-35 Hijriah, subhanallah, Bandul Hijjah, ya, Ketika itu berangkatlah mereka masing-masing sepakat. Dari Mesir berangkat 2000, dari Kufah berangkat 2000, dari Basra mereka berangkat 2000 seolah-olah mereka ingin pergi haji. Subhanallah, ya. Padahal akhirnya mereka bukan ingin melaksanakan ibadah haji. Mereka ingin untuk mencopot Uthman bin Affan daripada jabatannya. Karena banyaknya tersebar berbagai macam kedustaan. Bahkan kedustaan di atas namakan yakni kepada Aisyah radhiyallahu tabaraka anha. Subhanallah. Itu ketika Masruk ya berkata, dia mendengar Aisyah berkata, ya, "Taraktumuhu ay Utsman, kalian telah tinggalkan Utsman." Ya, kasabin naqiyyi, bagikan pakaian putih yang bersih, minad dalas, yang suci daripada segala macam kotoran. Tsumma qarrabtumuhu. Kemudian kalian mendekat kepadanya, tadhbahunahu kama yuzbahul kabsh. Setelah itu kan sembelih dia sebagaimana disembelihnya kambing. Itulah perumpamaan Aisyah mengatakan tentang Utsman. Ya. Utsman memberikan untuk mereka banyak hal. Memberikan kepada mereka harta yang banyak, kebaikan yang banyak. Dan Utsman bersih daripada segala macam dosa dan yakni kesalahan-kesalahan yang disangkakan kepadanya. Terakhir mereka sembeli Utsman bin Affan. Maka berkatalah Masruq, "Hadza amaluki." Wahai bunda, bukankah ini engkau yang melakukannya? katabta ila nas ta'murinahum bil-khuruj alaih. Bukankah engkau telah membuat surat engkau perintahkan agar orang-orang memberontak kepada Utsman? Subhanallah. Berarti ini yang tersebar. Tersebar di kalangan orang-orang Arab, Arab, Arab Badui bosnya Aisyah radhiyallahu anha yang menulis surat agar setiap mereka memberontak kepada Utsman. Ini yang dituduhkan kepada Aisyah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya banyak fitnah tersebar. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala? Walladhi amana bihil mu'minun demi Allah yang beriman kepadanya orang-orang beriman wa kafara bihil kafirun demi Allah yang kafir kepadanya orang-orang kafir maka katabtu lahum sawaban fi bayan aku tidak pernah tulis apapun untuk mereka hatta jalastu majlisi hadza sampai aku duduk di sini enggak pernah subhanallah Allahu akbar banyak sekali kedustaan tentang Utsman bin Affan. Bahkan ketika subhanallah mereka membuat sejarah ya mereka minta Utsman agar menggantikan salah satu gubernurnya dengan Muhammad bin Bakar Siddiq Utsman mengirim surat kata mereka ya untuk dibawa kepada gubernur agar digantikan dengan Muhammad bin Bakar Siddiq ternyata setelah tiba di tengah jalan mereka tangkap pembawa surat dan mereka baca stempelnya stempel Uthman. Di sana tertulis bahwasanya agar Muhammad bin Abu Bakar sampai di sana hendak dibunuh oleh gubernurnya. Akhirnya mereka kembali Merantai ini semuanya adalah kedustaan. Tidak pernah Utsman menulis apapun juga. Tidak pula Marwan bin Hakam. Banyak Marwan Hakam pun dicela oleh mereka. Padahal Marwan bin Hakam adalah seorang yakni yang memiliki banyak sekali keutamaan dalam Islam. Bahkan sebagian mengatakan dia adalah merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia masih kecil dan dia belum yakni begitu ingat Rasulullah SAW meninggal wafat. Subhanallah. Jadi banyak distorsi sejarah yang tidak benar yang sampai kepada kita. Subhanallah. Kata Amash, kanu yarawna annahu kutiba ala lisaniha. Orang-orang Arab menganggap bahwasanya Aisyah yang menulis surat tersebut agar mereka memberontak kepada Uthman. Subhanallah. Maka banyak surat-surat seperti ini yang ditulis mengatasnamakan Aisyah, ya, mengatasnamakan Tolha, mengatasnamakan sahabat-sahabat lainnya. Allahu Akbar. Ya. Apa isi surat tersebut? Isinya adalah menjelek-jelekan Uthman, fitnah terhadap Uthman. Ya. Soalnya isinya menulis para sahabat-sahabat Rasulullah, Uthman berbuat kezaliman terhadap kami, Uthman memukul kami, Uthman mengambil harta kami, dan seterusnya. Subhanallah. Kami berangkat kota Madinah dan Uthman melakukan hal ini seperti ini. Ya, ini semua adalah fitnah dituduhkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu tabaraka anhu. Orang-orang Arab semuanya memakan berita ini tanpa menyaringnya. Dan akhirnya terjadilah kesepakatan mereka datang untuk menggulingkan Utsman bin Affan radhiyallahu tabaraka anhu arda. Subhanallah. Pada tahun ke-35 Hijriah. Ini sebab pertama. Maka sebab pertama adalah yakni tokoh Yahudi Abdullah bin Sabah sebagai penyebab fitnah ini. Dialah yang paling utama dalam terbunuhnya Utsman. Subhanallah. Dialah yang paling utama dalam membuat fitnah dalam Islam setelah terbunuhnya Uthman sampai akhir zaman. Subhanallah. Ada pun sebab kedua, ya, kenapa terjadi e, pada masa Uthman pemberontakan? Yang kedua adalah kemewahan, ya. Kaum muslimin Allah bentangkan bagi mereka dunia ini seluas-luasnya pada masa Uthman, ya. Bagaimana tadi kita katakan, setiap hari ada saja yakni utusan daripada Uthman bin Affan menyuruh kepada kaum muslimin agar mengambil jatah mereka. Subhanallah. Ya. Dan kebiasaan andai kata kemewahan ini orang-orang hidup dengan kemewahan akan membuat mereka menjadi menjadi kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Ya, dan seterusnya. Ada muncul pada mereka kesombongan dan seterusnya. Tidak menerima kebenaran, dampak daripada kemewahan ini. Tidak bersyukur dengan pemimpin mereka. Terus menerus merasa kurang Begitulah tabiat manusia. Ada pun sebab ketiga, ya, yang membuat mereka berhasil menggulingkan Uthman adalah tabiat Uthman yang begitu lemah lembutnya. Berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu. Subhanallah. Dan Uthman mengetahui. Apa kata Uthman? Atadruna ma jarra'akum alayya? Apakah yang membuat kalian berani kepadaku? Kata Uthman, ma jarra'akum alayya illa hilmi. Karena kalian tahu betapa lembutnya diriku, subhanallah. Kelembutannya. Mereka tahu. Ya. Sehingga berkata Abdullah bin Umar ketika mereka memberontak kepada Uthman, "Wallahi laqad naqamu ala Uthman." Mereka mencela Uthman. Asya'a banyak hal. Lau fa'alha Umar ma takallama minhum ahadun. Padahal jika Umar yang melakukan hal seperti itu, enggak ada seorang pun di antara mereka berani untuk mendebat. Subhanallah. Tabiat Uthman yang lembut. Dan dia bukanlah seorang pengecut, dia paham pemberani. Dia sangat pemberani. Dia pahlawan, tapi kelemutan dalam dirinya. Dia tidak ingin ada darah tertumpah. Dia ingin tidak ingin kekecewaan terjadi pada pada rakyatnya. Itu yang membuat akhirnya mereka berani melunjak untuk menjatuhkan Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka taala anhu. Kemudian faktor yang keempat, ya. Sebagian daripada bangsa Arab mereka telah jenuh dipimpin oleh orang-orang Quraisy. Karena itulah ketika mereka melihat ada celah pada Uthman, mereka anggap celah padahal merupakan kedustaan, Ya ketika mereka sambut seruan ini, mereka ingin menggulingkan kekuasaan Quraisy. Subhanallah. Karena sebelumnya khalifah-khalifah sebelumnya Abu Bakar, Umar, kemudian gubernur-gubernur yang dipilih oleh penguasa-penguasa kaum muslimin banyak daripada orang-orang Quraisy. Ya, karena mereka adalah orang yang layak memimpin. Akhirnya bangsa Arab ini orang-orang Arab mendapat kesempatan ya bagikan mereka yakni mendapatkan angin melihat bahwasanya ada celaan-celaan kepada Uthman maka mereka sepakat untuk menggulingkannya inilah sebab yang keempat subhanallah kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada banyak hal yang mereka jadikan sebagai dasar yakni mencela Uthman menjelek-jelekkan Uthman, bahkan menjatuhkan Uthman, ya subhanallah di antaranya kata mereka Uthman itu ketika menjabat sebagai khalifah, dia mendahulukan kerabat-kerabatnya dibandingkan orang-orang Islam lainnya. Dan mereka telah berdusta. Sesungguhnya pada masa Uthman, yang menjadi gubernur hanya lima orang daripada kerabatnya. Subhanallah, hanya lima. Dan ketika itu ada lima belas gubernur lainnya, berarti dua puluh gubernur. Yang lima hanyalah merupakan keluarga Uthman. Subhanallah. Dan dari yang lima ini pun bukan sekaligus mereka menempati posisi gubernur dalam satu waktu. Ada yang diturunkan Uthman, ya kemudian digantikan dengan kerabat-kerabat lainnya. Bahkan ketika Ali menjabat sebagai khalifah pun banyak Ali mengangkat kerabat-kerabatnya. Tapi mereka semua diam dan bungkam. Subhanallah. Jadi tuduhan-tuduhan tidak benar. Ya. Berapa orang dipilih Utsman sebagai e, sebagai gubernur pada masanya? Sedikit sekali, subhanallah. Ya. Muawiyah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Al-Walid bin Uqbah, ya Sa'id bin As, Abdullah bin Amir. Subhanallah. Dan lihat mana yang dipilih Uthman sebagai gubernur-gubernurnya dari selain daripada kerabatnya. Banyak. Bumusalah Syari, Al-Qa'aqa' bin Amr, Jabir, eh, Jabir Al-Muzani, Habib bin Maslama, Rahman bin Khalid bin Walid, Abu Al-Awar Al-Sulani, dan lain-lainnya sejumlah 15 orang. Mereka seluruhnya adalah orang-orang dilihat daripada daripada Uthman bin Affan, subhanallah. Maka enggak benar ketika dikatakan dia nepotisme mendahulukan kerabat-kerabatnya. enggak benar, subhanallah. Pada masa Ali, Ali juga memilih lebih banyak daripada Uthman, daripada apa yang dipilih Uthman bin Affan, daripada kerabat-kerabatnya. Subhanallah. Yang kedua mereka mengatakan Uthman membuang Abu Dhar ke tempat namanya Rabbah. Subhanallah. Padahal riwayat yang paling benar tidaklah Uthman menyuruh yakni Abu Dhar untuk dikucilkan di Rabbah tidak. Ya, sebagaimana kita ketahui kisah Abu Dhar bin Abu Dhar radhiyallahu tabaraka anhu radhiyallahu tabaraka anhu Ketika Abu Dhar bersama dengan Muawiyah di Syam, di Syam ketika Abu Dhar melihat kemewahan yang dimiliki oleh kaum muslimin, maka Abu Dhar senantiasa mengingatkan kaum muslimin untuk zuhud terhadap dunia ini, meninggalkan kenikmatan dunia yang banyak agar mereka banyak berinfak. Dan Abu Dhar punya paham, setiap orang tidak boleh memiliki harta yang berlebih kecuali harus diinfakkan. Jika seorang memiliki dua rumah dan dia hanya pakai satu, wajibnya satu diinfakkan. Itulah pemahaman Abu Dhar. Dan dia suarakan kemana-mana. Dan dia paksakan agar orang-orang di negeri Syam mengikuti pola ketika dia ada pada masa Rasulullah SAW. Zuhud terhadap dunia. Padahal, ya tidaklah memiliki dunia tercela karena pada masa Rasulullah sendiri ada sahabat sahabat memiliki harta yang banyak sebagaimana Uthman, sebagaimana Abdurrahman bin Auf dan Abu Dhar melihat hal ini adalah merupakan bentuk daripada pelanggaran dan Abu Dhar yakni senantiasa senantiasa berbicara kemana-mana, menyuruhkan agar kaum muslimin melakukan yakni eh, agar meninggalkan dunia, agar zuhud terhadap dunia ini. Sampai akhirnya Muawiyah mengirim surat kepada Uthman. Bahwasanya Abu Dhar telah membuat keresahan di masyarakat. Dia selalu mencela orang-orang kaya, mencela orang-orang yang memiliki harta yang tidak yakni mengeluarkan hartanya. Karena menurut Abu Dhar semua yang berlebih harus diinfakkan. Akhirnya ketika itu Uthman memanggil Abu Dhar ke kota Madinah. Ketiba di kota Madinah, akhirnya Abu Dhar berdialog dengan Uthman. Dan akhirnya Abu Dhar meminta sendiri agar dia tinggal di Rabzah, bukan diusir Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka taala anhu. bagaimana tersebar dalam buku-buku sejarah. Subhanallah. Abu Dhar ketika merasa enggak nyaman hidup di tengah-tengah kaum muslimin dalam gelimang kemewahan, maka dia menyendiri pilihannya sendiri. Kemudian, ya, di antara celaan-celaan ditujukan kepada Uthman bin Affan. Uthman memberikan kepada Marwan bin Hakam seperlima daripada penaklukan negeri Afrika dan kita katakan bahwasanya yakni pendapat jumhur ulama seperlima adalah milik imam daripada harta rampasan perang sebagai pengganti Rasulullah SAW. Allah mengatakan wa'lamu annama ghanimtum wa'lam annama ghanimtum fa anna lillahi khumusahu. Sesungguhnya seperlimanya adalah milik Allah فاعلم أن ما غنمتم فإن لله khumusa ولرسوله ya intinya bahwasanya yang namanya harta rampasan perang seperlimanya adalah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya dan dikembalikan kepada Baitul Mal seperlimanya dimakan Rasulullah SAW untuk menafkahi keluarganya dan untuk keperluan-keperluan umum subhanallah dan dari sini Rasulullah memberikan seperlima ini kepada orang-orang tertentu sebagai support bagi mereka. Dan itu terjadi dengan dengan eh, gubernur eh, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu tabaraka anhu. Ya. Ketika dia berikan seperlima, itu adalah hak, hak khalifah untuk membuat yakni motivasi bagi seorang gubernur untuk orang-orang tertentu yang Rasulullah pernah lakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang Rasul berikan, bahkan nggak Rasul berikan kepada kaum Ansar. Diberikan kepada tokoh-tokoh Quraisy, bahkan sebagian diberikan kepada orang yang belum masuk Islam dari suku, yani daripada suku-suku Arab. Subhanallah. Dan Rasulullah nggak tercelah. Maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan bukanlah hal yang tercela dan itu adalah merupakan hak sebagai pemimpin. Subhanallah. Kemudian mereka mencela bahwa Utsman membakar musab musab. dan tadi telah kita jawab bahwasanya musab dibakar oleh Utsman untuk menjaga persatuan umat karena Musa Musa ini adalah merupakan mushaf yang ditulis oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan tangan-tangan mereka. Ya, yang terkadang bercampur baur dengan tafsiran-tafsiran yang mereka tulis. Khawatir Musa ini ketika menjadi rujukan umat, ya, masuk padanya tulisan-tulisan sahabat akan tentang penang, akan terjadi perselisihan. Karena itulah Uthman melihat Ya, dan atas ijma' kaum muslimin untuk dikumpulkan semua mushaf kemudian dibakar, satu mushaf induk inilah ditinggalkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka anhu ini yang ditulis perbanyak yang disebarkan dan alhamdulillah sampai sekarang semua orang-orang ketika membaca mushaf akan mengatakan ini adalah merupakan mushaf al-rasmi al-Utsmani, mushaf Utsmani. Artinya mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu tabaraka anhu. Subhanallah. Jadi ini bukanlah celah pada hakikatnya. Ya. Mereka mencela uthman itu menambah kawasan untuk humma al-hima, al eh, menambah kawasan untuk ternak-ternak zakat. Ya, sebagaimana yang terjadi pada masa Umar, tapi pada masa Uthman diperluas. Jawabannya adalah Uthman memperluas kawasan ini karena semakin banyaknya zakat berupa unta-unta milik kaum muslimin yang dizakati. Karena itulah diperlukan tanah yang luas untuk yakni rerumputan untuk makan bagi bagi unta-unta zakat ini dan bukanlah hal yang salah. Karena sebelum Uthman, Umar pun telah membuat membuat ya tanah-tanah yang dilarang untuk di, dimasuki. Tanah-tanah ini adalah merupakan tanah yang menjadi tempat mencari makan ternak-ternak zakat milik kaum muslimin, milik Baitul Mal. Jadi bukanlah hal yang salah. Ya. Kemudian kata mereka, celaan yang mereka celahkan kepada Utsman, Utsman menyempurnakan salat ketika safar. Ketika Utsman di Mina, Memang Utsman bin Affan mengerjakan sholat di Mina dengan sempurna. Zuhur 4, asar 4, dan itu yang mereka celah. Ya, maka kita katakan ini ijtihadnya Utsman. Karena Utsman menganggap ketika dia berangkat haji, ketika dia sholat di Mekah, dia menikah dengan salah seorang perempuan Mekah. Dan ketika itu dia menganggap dia bagian daripada penduduk Mekah. Karena itulah dia menganggap tidak ada haknya untuk memendekkan sholat. Karena itulah disempurnakan sholat zuhur dan asar serta isya dengan sempurna di kota di kota Mekah ketika dia berada berada di, di Mina subhanallah dan ini disisi oleh sebagian sahabat-sahabat Rasulullah tapi dengan ijtihadnya Umar eh, dengan ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu tabaraka taala anhu dan boleh jadi kata ulama ya Utsman melihat banyaknya orang-orang yang baru mengenal Islam dia khawatir andai kata dia kerjakan zuhur dengan dua rakaat, asar dengan dua rakaat, isya dengan dua rakaat. Mereka mengkira, mereka menganggap bahwasanya Allah turunkan salat dalam jumlah seperti ini. Karena itulah khawatir salah paham mereka. Akhirnya Uthman membuat salat sempurna dan ini adalah merupakan ijtihad Uthman bin Affan. Ya, yang sebenarnya bukanlah celaan yang layak dia dicela dengannya. Karena setiap orang daripada khalifah khalifah berhak untuk berijtihad. Kemudian celaan lain yang mereka sampaikan, subhanallah. Bahwasanya Utsman itu lari pada perang Uhud. Kita katakan bukan hanya Utsman. Banyak sahabat-sahabat dan Allah telah memaafkan mereka semua. Allah telah ampunkan mereka semua ya dengan nas Al-Qur'an Al-Karim Allah memberikan kepada mereka maaf kepada seluruh sahabat-sahabat yang ketika itu lari daripada medan perang. Subhanallah. Allah maafkan mereka semua. Kenapa dicela satu perkara yang Allah Subhanahu telah maafkan mereka? Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Utsman tidak ikut pada perang Badar. Maka kita katakan Utsman tidak ikut perang Badar dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika terjadi perang Badar Utsman mendapat istri Ruqayyah sakit maka Rasulullah melarang Utsman agar dapat merawat putrinya Ruqayyah. Akhirnya Utsman pun akhirnya para sahabat pun berangkat dan Utsman tidak ikut. Jadi tidak ikutnya Utsman pada perang Badar atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga layak untuk dicela. Subhanallah. Kata mereka lagi Utsman tidak ikut Baiatur Ridwan. Ya, maka kita jawab, kita katakan bahwasanya Uthman ketika terjadi bayat Ridwan atau bayatul Aqabah, Uthman ketika itu tidak ada di tempat karena Rasulullah telah mengutus Uthman kepada orang Makkah. Dan sebab daripada bayat ini pun karena dianggap Uthman telah terbunuh. Akhirnya Rasulullah buat bayat dengan sahabat-sahabat sepakat mereka untuk membela Uthman. Oh, yakni yang darah Uthman jika memang benar Uthman terbunuh, mereka akan telah membuat kesepakatan untuk memerangi orang-orang Quraisy. Jadi Uthman ketika tidak ikut bayat, bahkan Rasulullah menggantikan tangan beliau dengan tangan Uthman. Kata Rasulullah, ini tanganku adalah merupakan pengganti tangan tangan Uthman bin Affan. Jadi intinya Utsman tidak ikut bayat subhanallah. Atas perintah Rasulullah dia pergi untuk negosiasi dengan orang-orang Quraisy. Bahkan Nabi telah menggantikan tangannya dengan tang sebagai tangan Utsman untuk berbayat subhanallah. Tidak ada celahan pada pada Utsman bin Affan dalam hal ini. Dan masih banyak hal-hal lainnya ya. Kata mereka Uthman tidak membunuh Ubaidullah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan. Ketika Umar radhiyallahu anhu terbunuh, ya, ada seorang sahabat yang melihat satu hari atau dua hari sebelumnya ada Hurmuzan. Hurmuzan adalah salah seorang Persia yang masuk Islam. Yang pada masa Umar dia masuk Islam. Ya, dia lihat ketika itu Hurmuzan, ya, putra Abdullah bin putra Umar bin Khattab bernama Ubaidullah bin Umar ini ketika itu melihat ada Hurmuzan dengan Abu Lu'lu'ah ketika itu membawa pisau. Kemudian dia beritahukan kepada Abdullah, kepada Ubaidullah bin Umar. Ternyata setelah dua hari setelah itu akhirnya Umar pun dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ketika terdengar desas-desus bahwasanya yakni Abu Lu'lu'ah telah bersepakat dengan Hurmuzan ya untuk membunuh membunuh Umar akhirnya ketika itu datanglah datanglah Ubaidullah datanglah Ubaidullah kemudian dia bunuh Hurmuzan ya kenapa Utsman bin Affan tidak mengkisas Hurmuzan wallahu tabaraka taala karena ada syubhat di sana ya karena ada syubhat sebagaimana Rasulullah meninggalkan membunuh orang-orang tertentu karena ada syubhat Contohnya, Rasulullah meninggalkan untuk mengkasus Khalid ketika Khalid membunuh sebagian daripada orang-orang yang tidak bersalah karena salah tafsir, subhanallah. Ya, ketika Khalid perintahkan mereka untuk mengatakan aslamna, mereka tidak mampu, mereka mengatakan sabakna, sabakna. Yang maknanya sama, kami telah masuk Islam. Khalid tidak paham, dibunuh Khalid. Apa kata Rasulullah? Inni abra ilaika, ya Allah, ini abra ilaika mimma sana Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu daripada perbuatan Khalid. Apakah Rasulullah mengkasuh Khalid? Tidak. Demikian juga kesalahan dalam pemahaman ketika Khalid perintahkan kepada tentaranya untuk ya memberikan selimut kepada tawanan-tawanan perang. Kata ya dia berkata ketika itu Khalid bin Walid kepada tentaranya, "Adfi'u asrakum." Hangatkanlah tawanan kalian dengan selimut. Ternyata mereka pahami ada adfi'u dalam bahasa mereka, waktu mereka bunuh tawanan-tawanan tersebut. Dan Rasulullah tidak tidak mengkisasnya sebagaimana Rasulullah tidak mengkisas yakni Usama bin Zaid yang jelas jelas membunuh seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah panggil dan Rasulullah mengatakan, "Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Kenapa kau bunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Berkata Usama, "Ya Rasulullah, inna ma qala ta'udzan." Ya, sesungguhnya dia mengucapkannya karena takut kematian. Apa kata Nabi? Halla syakakta qalbah. Kenapa tidak kau belah saja dadanya? Apakah Usama dibunuh Rasulullah? Tidak. Subhanallah. Di sini ada syubhat ada syubhat dan dalam agama kita disebutkan idra'ul hudud bi syubhat tinggalkanlah penerapan had dengan adanya syubhat karena itulah Utsman tidak membunuh Ubaidullah yang telah membunuh Hurmuzan subhanallah kata mereka wahsyah Utsman menembak azan dua kali ketika Jumat kita katakan ini ditiru Utsman pada masa Rasulullah SAW wahsyah pada masa Rasulullah Rasulullah mengajarkan untuk dikumandangkan azan dua kali ketika subuh Azan yang pertama adalah azan mengingatkan orang agar siap-siap sholat. Membangunkan orang-orang yang tidur malam agar mereka bangun sahur, agar mereka kiamun lail, dan seterusnya. Kemudian azan kedua, azan masuk waktu. Ya, maka ini ditiru Uthman bin Affan ketika terlambat pada masa Umar dia datang ke masjid ketika Jumat. Maka Umar mencelanya. Ketika dia menjadi khalifah dia buatlah ketika itu azan yang kedua agar dikumandangkan di dekat pasar agar orang-orang bersiap. Maka azan dua kali adalah syariat yang telah diajarkan oleh Utsman bin Affan yang mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang diperintahkan Nabi untuk mengikuti sunnah para khulafaur rasyidin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Alaikum bi sunnati, ikutilah sunnahku wa sunnatil khulafaur rasyidin dan sunnah para khalifah rasyid setelahku." Utsman adalah bagian daripada khulafaur rasyidin. Allah, Banyak lagi tuduhan-tuduhan lainnya. Mereka mengatakan Uthman membuang yakni bapaknya Marwan, ya. Al-Hakam membuang ya Kita katakan saudara ini adalah merupakan riwayat yang dusta. Enggak pernah Utsman membuang, yakni membuang membuang bapaknya Marwan Al-Hakam, enggak pernah. Subhan. Tapi dia sendiri pergi ke Taif. Ya. Subhanallah. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejumlah daripada tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Utsman yang sungguh banyak padanya berbagai macam bentuk kedustaan-kedustaan sebenarnya Uthman bin Affan bersih daripada tuduhan-tuduhan mereka sebelum kita menutup kajian ini subhanallah terjadi ketika itu pengepungan di rumah Uthman bin Affan dia diharamkan untuk sholat dua rakaat dia diharamkan pergi ke masjid dia diharamkan untuk minum air enggak boleh minum air setiap kali air datang ditumpahkan oleh mereka para pemberontak subhanallah ya ketika itu apa kata Uthman ketika dia dituduh oleh orang-orang ini pemberontak apa kata Uthman dahulu kala Aku yang paling banyak berinfak pada perang tabuk. Ini aku infakkan yakni seribu dinar daripada hartaku dan berkata Rasulullah, "Ma darra Utsman ba'da hadza." Utsman enggak bahaya setelah ini. Utsman tidaklah berbahaya dengan tindakan-tindakannya setelah berinfak seperti ini. Subhanallah. Itu kata Utsman. Dan aku yang memberi dengan uangku rumah-rumah sekitar masjid Nabi SAW untuk diperluas. Sekarang kalian mengharamkan diriku untuk sholat di sana walaupun dua rakaat. Alangkah zalimnya kalian. Apa kata Uthman? Dahulu kala ketika orang-orang butuh air, aku yang membeli yakni sumur milik seorang Yahudi di kota Madinah. gratiskan kepada seluruh kaum muslimin agar mereka minum airnya. Sekarang untuk minum satu gua air pun kan mengharamkan diriku. Subhanallah. Inilah yang dikatakan Uthman kepada mereka. Dan sesungguhnya Uthman bersih daripada segala macam tuduhan mereka. Tetapi yang namanya yakni dusta, yang namanya fitnah, yang namanya keirian itu akhirnya membuat mereka nggak sabar, mereka naik ke atas rumah Utsman, mereka bunuh Utsman bin Affan dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Sehingga tertumpah darahnya, sehingga Musa pun memerah dengan darah Utsman bin Affan radhiyallahu tabaraka taala anhu. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sejarah. Ya, inilah sedikit daripada sejarah Utsman bin Affan tuduhan-tuduhan orang-orang dialamatkan kepadanya ya subhanallah tentunya rincian daripada sejarah ini kita bisa merujuk kepada kitab-kitab para ulama kitab yang paling terbaik adalah kitab yang dikarang oleh yakni Ibnu Arabi yang berjudul Al-Awasim Al-Qawasim ya kemudian juga kitab yang sederhana yang ditulis oleh Syekh yakni Utsman Al-Khumais Uqbatun At-Tahrif dapat dijadikan sebagai rujukan karena dari sana doktora ya ya yang semacam ini baik sekali andai kata dijadikan sebagai rujukan untuk membersihkan sejarah yang telah dikotori oleh tangan-tangan jahil. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam Muhammadin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz atas pembahasan materi yang penuh manfaat di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa Roja manapun Anda berada Kita masuk ke sesi tanya jawab Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Yang ingin bertanya secara langsung Lalu telepon di 0218236543 Atau bertanya berupa pesan singkat ke nomor 0819896543 Baiklah kita coba angkat untuk kesempatan pertama dari layanan lain telepon Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa Yang ingin bertanya Nah Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa di mana? Saya Taufik di Bintaro, Ustaz. Pak Taufik di Bintaro. Nah, jazakumullah khairan Pak Taufik. Silakan pertanyaannya, Pak. Uh, barakallahu fiik sama-sama. Fiik barakallahu nam. Saya kebetulan punya kitab eh, Empat Khalifah yang Agung. Nah. Uh, uh, kitab ini sangat bagus ya, tapi karena bacanya tidak tidak bisa teliti mohon di apa e, diulang-ulang kajian ini gitu di setiap apa Sabtu atau apa begitu mohon supaya kami paham karena membaca ini agak keder tanpa bimbingan Ustaz begitu Ustaz. Ya, pertanyaannya adalah apa? Mana? Pertanyaan saya hmm. e, banyaknya umat Islam hari ini difitnah dengan cara Eh, entah itu fitnahnya teroris kah, uh, ISIS kah dan lain-lain. Uh, eh, arahnya bagaimana untuk kita aman dari fitnah para musuh-musuh Islam karena ternyata yang menghancurkan Islam dari dulu adalah fitnah dan uh, apa pembohong-pembohong musuh Islam yang begitu pandai. Nah. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana dikatakan oleh penanya itulah realita kita kaum Islam ini dihancurkan oleh berbagai macam fitnah-fitnah ya dalam fitnah sejarah yang telah dirubah-rubah banyak sekali fitnah-fitnah terhadap Uthman terhadap Muawiyah subhanallah apa kewajiban kita sebagai orang Islam kewajiban kita sebagai orang Islam adalah hendaklah membersihkan sejarah kita oleh karena itu hendaklah kita membaca sejarah dengan panduan para ulama ada buku-buku yang terang-terangan mencela para sahabat ya buku sejarah yang jadi ya, yang buku sastra yang berbentuk sejarah tentunya buku yang dikarang Muhammad Khalid Muhammad ya Rijalun Hawar Rasul 60 sahabat-sahabat Rasulullah ini banyak ada di tangan kaum muslimin kalau anda baca buku dalamnya banyak sekali fitnah yang ditujukan kepada Muawiyah Muawiyah dikatakan haus kekuasaan tamak subhanallah dikatakan yakni Amr bin As demikian keadaannya memiliki akal bulus licik dikatakan Abu Musa al-Ash'ari adalah orang yang eh, yang dungu dan seterusnya ini semuanya fitnah dan tidak pernah seperti itu sejarah dalam Islam subhanallah maka kewajiban kita sekarang apalagi sekarang fitnah kaum muslim dituduh sebagai teroris seterusnya apa kewajiban kaum muslimin pertama adalah berlindung kepada Allah SWT agar dijauhkan daripada fitnah berlindung kepada Allah agar Allah menjaga umat ini dan inilah sebaik-baik yang bekal kita dalam menghadap fitnah Yang kedua, hendaklah kita sentiasa bertanya kepada para ulama andai kata menapkan satu hal yang kita ragukan, ya. Andai kata kita mendengar celahan terhadap sahabat, jangan terima. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, semua celahan terhadap sahabat semuanya bermasalah riwayatnya. Walaupun ada yang riwayatnya benar, maka sebenarnya bukan celaan pada sahabat tersebut, tapi merupakan yakni merupakan eh, bagaimana Rasulullah pernah mencela mencela yakni Muawiyah berkata Rasulullah asba Allah batnak semoga Allah enggak pernah buatmu perutmu kenyang dan para ulama mengatakan setiap bentuk perkataan Nabi SAW yang berbentuk celaan adalah merupakan doa pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka kita katakan semua riwayat tentang kejelekan sahabat enggak ada yang benar. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah meridhai mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah yakni menyebutkan tentang keutamaan mereka dalam kitab yang mulia. Banyak sekali kata Rasulullah Muhammad dan Rasulullah. Kata Allah SWT Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina amanu ma'a asyidda al kuffar dan orang-orang yang beriman bersamanya para sahabat mereka begitu dahsyatnya kepada orang kufar Muhammad bainahum mereka begitu rahmat sama mereka tarahum sujud dan kemudian mereka ruku sujud yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya banyak kutaman keutamaan mereka maka jangan Anda percaya ketika mendengar ada celahan terhadap sahabat. Dan sekarang zaman tersebarnya fitnah di mana-mana berusaha mencela sahabat, mencela Umar, mencela Abu Bakar Siddiq, mencela kedua putri mereka, mencela Uthman. Ini adalah riwayat-riwayat yang dusta. Subhanallah. Sampai-sampai mereka katakan ya billah, Umar adalah orang yang homoseksual. Ya billah, enggak pernah seperti itu keadaannya. Dusta-dusta yang mereka sebutkan semuanya. Maka wajib kita bertanya kepada ulama, minta bimbing ulama tentang apa yang Anda baca dan tanyalah kepada ulama apa sejarah yang bagus saya baca. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah Anda ketika mendengar berita tentang fitnah haruslah berupaya untuk mengecek berita. Anda kata informasi tersebut daripada orang-orang kufar, ingat kata Allah swt. wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang kafir, andai wahai orang-orang beriman andai, andai kata datang kepadamu berita dari orang-orang fasik, fatabayyanu, hendaklah engkau cek tersebut lihat kebenarannya, perhatikan. Ya, benar-benar dicek, jangan langsung terima. Itu orang fasik. Bagaimana jika berita daripada orang-orang kufar? Banyak sekali kita lihat di media sosial sekarang orang-orang menukil berita dari orang-orang kufar tentang Islam, tentang kaum muslimin, semuanya adalah merupakan dusta dan fitnah yang kita tidak boleh menerima berita daripada mereka. Subhanallah. Apalagi media yang mereka pegang, dunia ini di tangan mereka medianya. Bagaimana kita mau, bagaimana kita menerima berita daripada mereka 100%? Maka adalah hal yang yang tidak boleh Terkala kita mendengar berita kemudian kita benarkan, apalagi kita sebarkan dan seterusnya. Subhanallah. Dan sepanjang masa sebagaimana dikatakan penanya, ya, yang membuat kaum Muslim ini dalam keadaan seperti ini adalah fitnah-fitnah sebarkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, Jangankan fitnah sekarang di fitnah ISIS, di fitnah sebagai teroris dan macam-macam. Orang terbaik dalam Islam pun sebagaimana Uthman tetap fitnah ada di fitnah dan begitulah seterusnya. Wallahu tabaraka wa taala alam. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga kaum muslimin yang lainnya. Pertanyaan dari pesan singkat Ustaz kita coba bacakan. Nah, Ustaz dari Aiza Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita melihat di zaman sekarang, banyak dari orang-orang Syiah yang melukai diri mereka sendiri dengan benda-benda tajam setiap, di setiap bulan Muharram. Yang saya tanyakan adalah apakah yang mereka lakukan itu juga dicontohkan oleh pemimpin mereka yang dahulu atau eh, Abdullah bin Sabah atau ada uh, adanya hanya baru di masa-masa sekarang saja Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana cikal bakal mereka melukai diri mereka? Setelah terbunuhnya Ali, setelah terbunuhnya Hussein bin Husain bin Ali di Karbala, ketika itu orang-orang orang-orang Rafidah di Kufa mereka menyesal. Akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke satu sungai. Di sanalah ketika itu mereka saling membunuh satu sama lain, saling melukai diri mereka. Ya, mereka menyesal karena mereka telah menghinakan Husain bin Ali. Mereka meninggalkan Husain bin Ali. Ya, karena itulah akhirnya mereka melukai diri mereka sejak saat itu. Ya, dari sejak saat itu akhirnya Jadilah suatu tradisi setiap kali datang yakni hari meninggalnya Husain 10 Karbala, mereka menikahi diri mereka, tapi itu bukan daripada Islam. Dalam Islam kita dilarang untuk meratapi kematian. Memukul-mukul diri, menampar-nampar diri, itu bagian daripada perbuatan jahiliyah, ya. Rasulullah SAW melarang untuk meratap. Ya. Dan antara bentuk meratap dan dilarang adalah menampar-nampar wajah, mengoyak-ngoyak kantong, menarik-narik rambut. Ini diharamkan, menjerit-jerit, Andai kata seorang meninggal, kewajiban seorang muslim adalah bersabar, mengharapkan daripada Allah SWT pahala dengan dengan musibah tersebut, bukan malah menampari diri mereka, bukan malah me, yakni melukai diri mereka. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang dan melukai diri mereka adalah bentuk daripada perkara yang mensi agama Islam yang melarang kita untuk meratap, apalagi sampai tingkat untuk melukai diri. Allah mengatakan wala taqtul anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan burung diri kalian sungguhnya Allah begitu rahmatnya kepada kalian. Ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahha. Janganlah akan membuat kerusakan di bumi setelah Allah swt yang diciptakan bumi ini. Dan sungguh ketika mereka menyakiti diri mereka adalah merupakan tindakan merusak yang dilarang oleh Allah swt Ya. Oleh karena itu apa yang mereka buat adalah merupakan perkara yang menyelisih agama dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan bukan daripada Islam. Subhanallah. Nah. nah atas eh, atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian kita berikan kesempatan untuk para pedagang maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini. Silahkan. Ya, halo. Enam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu? Di mana? Dengan Umu Abdillah dari Takengon. Nah, Umu Abdillah sebelumnya mohon maaf agak dikecilkan volume radio maupun televisinya Umu. Iya. Tafadhali, ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, uh, ini yang ini saya tanyakan. Uh, yang manakah yang boleh maksudnya yang boleh kita mendengki kepada seseorang yang dengannya kita mendapat rahmat Allah dan yang manakah yang boleh kita benci juga karena Allah itu aja Pak Ustadz Baik, baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di ditekengon. Adapun mendengki dilarang secara mutlak, enggak boleh dengki. Kata Rasulullah SAW, Iyakum wal hasada. Jauhilah sifat dengki. Fa innal hasada ya fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kul narul hatab. Sesungguhnya dengki akan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Apa itu definisi dengki? Definisi dengki adalah tamanna zawal ni'mati al-ghair mengharapkan agar kenikmatan yang ada pada orang hilang. Inilah dengki. Dan dalam Islam dengki dilarang dan itu penyakit iblis yang mendengki kepada Adam. Dia dia dengki kepada Adam, iri kepada Adam. Ya Allah SWT utamakan dan Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya. Dan ini pula penyakit orang-orang Yahudi dan Nasara karena itulah mereka tidak memasuk Islam karena iri kepada Muhammad SAW dari keturunan Arab bukan daripada keturunan Bani Israel. Maka tidak boleh mendengki secara mutlak haram ketika seorang menikah atau menghiri sebenarnya dia telah menghujat ketentuan takdir Allah swt. Dia telah menghujat Allah swt. Seolah-olah dia mengatakan, "Ya Tuhan, wahai Allah, Engkau tidak adil. Kenapa kau berikan kepada kepada dia nikmat tersebut? Kenapa bukan kepadaku?" Maka orang yang iri pada hakikatnya dia menolak ketentuan Allah swt. Seolah-olah dia mengatakan Allah itu memiliki sifat jahil. Nauzubillah min dzalik. Allah enggak tahu menempatkan nikmatnya. Kenapa kepada si fulan ya Allah seharusnya kepada saya? berarti dia menganggap Allah tidak memiliki ilmu yang sempurna. Ya, kemudian orang iri juga tidak akan pernah dapat merubah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Iri, dengki dan dia ingin menghancurkan orang yang dia benci ini orang yang dia iri kepadanya tidak akan pernah terjadi sebagaimana yang diinginkannya kecuali jika Allah berkehendak banyak orang yang iri yang dengki melakukan berbagai tindakan memfitnah akhirnya kembali kepada dirinya kata Allah Swt. wa wala yahiqul makru makru al makru sayyi'u illa bi ahli tidak akan pernah kembali makar yang jelek itu kecuali kepada pelakunya andai kata kita iri andai kata anda iri yakinlah itu akan kembali kepada anda sendiri kelak subhanallah maka iri dilarang dan kita diajarkan agar kita, agar untuk senantiasa mensyukur nikmat Allah Allah berikan kepada kita dan mendoakan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala agar ditambah kepada orang-orang kita iri. Andai kata anda, teman Anda sukses, kawan Anda berhasil, maka yang wajib bagi Anda adalah mendoakannya agar Allah tambahkan untuk dia keutamaan. Katakan Allah zidhu minka ka wa fadlan ya Allah, tambahkan untuknya karuniamu, rezekimu lagi untuk menghilangkan sifat iri. Subhanallah. Ya, kemudian iri ini selama masih dalam bentuk goresan-goresan dalam hati yang tidak dalam bentuk ucapan dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama orang berusaha untuk memeranginya, tapi ketika telah terlahir ucapan ya dalam bentuk melecehkan, menjelekkan, fitnah ataupun perbuatan ketika itu adalah, barulah dia dianggap benar-benar telah melakukan dosa yang besar. Allah Jadi iri tidak boleh. Benci tidak boleh. Adapun membenci karena Allah hukumnya wajib. Bagaimana masyarakat benci karena Allah Subhanahu wa taala? Kita benci si fulan karena dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia fasik, ahli maksiat, minum khamar, judi, makan riba, ya, menzalimi orang. Kita benci dia sesuai dengan tingkat kemaksiatannya. Ya. Ini yang namanya membenci karena Allah. Sebagian orang membenci bukan karena Allah. Mungkin karena karena karena pernah pinjam uang, kemudian nggak diberi, akhirnya dia benci. Kenapa? karena nggak dihutangi. Ini bukan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, benci karena nggak dapat jatah, nggak nggak dapat bagian dan seterusnya. Ini bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setinggi-tinggi iman dan seorang akan merasakan manusia iman ketika dia mampu mencintai seseorang karena Allah. Bukan karena tenaga pun juga. Dia benci seorang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan uh, pertanyaan dari pesan kita coba bacakan kembali Ustaz. Di sini ada Pak Yunus di Pontianak. Sebelum kita bacakan uh, memang ketika kita mendengar kisah-kisah seperti ini Ustaz, tidak sedikit timbul kebingungan di antara kaum muslimin Ustaz. Dan keraguan yang ada di dalam hati. Penemuan kalimat yang membuat hati tenang Ustaz, apakah ada nasihat dari ulama tentang hal ini? Dan kemudian pertanyaan pesan singkat ini di sini ada Pak Yunus Pontianak Ustaz, siapakah yang bunuh Utsman bin Affan? Apakah dia sudah beragama Islam? Mohon penjelasannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Apa nasihat para ulama ketika kita kebingungan? Ya, Tatkala kita kebingungan apa yang dinasihatkan para ulama, mendengar berita ini seperti ini, membaca buku seperti ini, yang paling baik adalah apa yang telah ditulis, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. <clears throat> apa kata beliau? Apapun yakni sanad ataupun riwayat yang menceritakan tentang kejelekan-kejelekan sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah sesungguhnya ya semua riwayat tersebut bermasalah. Ya, semua riwayatnya gak ada yang benar. Karena riwayat tentang sejarah banyak dustakan oleh orang-orang Rafidah. Ya, walaupun terkadang sebagian Ya, ini mereka memberikan syubhat. Apa kata mereka? Ini kami amal sanad daripada Imam At-Tabari rahimahullah kata. Dan Imam Tabari adalah ahlu sunnah. Kita katakan andai kata Anda jujur merujuk kepada Tabari, lengkapi sanadnya. Dan Imam Tabari ketika memasukkan dalam kitabnya tarikh, sejarah, sanad-sanad bukanlah maknanya semuanya masukkan benar. Tapi dia hanyalah merupakan amanah ilmiah, inilah berita yang sampai kepadanya dengan jalur sanad. Dan Imam Tabari tentunya pada masa mereka begitu mudah untuk menghukum satu berita. Kebenarannya hanya melihat kepada para perawi. Andai kata dia si fulan ini orang yang bermasalah, si fulan bermasalah, segera mereka tinggalkan. Jadi pada masa mereka belum begitu butuh untuk menyebutkan secara rinci ini riwayat yang sahih. Enggak butuh mereka ketika itu. Karena sekedar melihat sanad mereka tahu. Karena itulah kita dapati sebagian daripada kisah-kisah ini dimuat oleh Al-Imam Tabari rahimahullah, rahimahullah tabaraka ta'ala. Dan orang-orang Rafidah menjadikan sebagai landasan hujah bahwa ini diambil dalam tafsir Tabari contohnya atau dalam tarikh Tabari. Maka jawaban ahlu sunnah bahwasanya Tabari ketika menyebutkan kisah-kisah ini Subhanallah. Bukanlah menunjukkan semua yang terdapat dalamnya telah benar. Sebagaimana anda ketika membaca ya Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, ya Sunan Nasai. Dalam kitab Sunan ini tidak semuanya hadis sahih. Ada segelintir hadis-hadis yang faif. Kenapa ada masuk dalamnya? Karena memang mereka tidak berniat mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana Bukhari dan Muslim. Ketika mereka masukkan hadis-hadis yang dhaif ini sebagai landasan bahwasanya sebagian orang mengamalkan amalan karena hadis ini, hadis ini dhaif. Ya, oleh karena itu kita katakan mereka tidak mensyaratkan hadis-hadis yang mereka tuliskan dalam empat sunan ini sebagai hadis-hadis sahih. Berbeda dengan Sahih Bukhari. Berbeda dengan Sahih Muslim yang dipilih pada sekian puluh ribu hadis, dipilihlah ini hadis-hadis yang sampai kepada Nabi SAW dengan jalan yang sahih. Jadi apa yang dapat dalam, terdapat dalam tabari berupa riwayat-riwayat yang tampaknya seolah-olah menjelekkan para sahabat dan seterusnya, ini riwayatnya semuanya bermasalah. Daripada para perawinya ada perawi-perawi yang bermasalah. Yang kedua, andai kata riwayat ini benar, maka sebenarnya kadang-kadang mereka paksakan sebagai alasan untuk mencela sahabat sebagaimana mereka mencela Muawiyah dengan hadis Rasulullah, la asba'ullah batnak. Allah tidak akan membuat perutmu kenyang. Kata mereka ini celaan Nabi kepada Muawiyah. Subhanallah. Padahal para ulama mengatakan bahwasanya setiap kali Nabi mendoakan hal semacam ini kepada sahabat, bahkan e, ketika Nabi mengucapkan hal ini sebagian ini kepada sahabat, maka berubahlah dia menjadi doa bagi mereka. Subhanallah. Ya. Jadi inilah perkataan yang paling indah Andai kata anda mendengar ada sahabat Nabi dicela, yakinlah, pastikanlah bahwa syariat tersebut tidak benar. Subhanallah. Itu adalah merupakan pendapat yang paling, ini perkataan yang paling baik. Supaya dalam benak anda jangan ada persepsi sahabat-sahabat Rasulullah jelek. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan, La tasubbu ashabi. Jangan celah sahabat-sahabat saya. Kalaupun kalian berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan dapat mengalahkan infak mereka walaupun berinfak dengan satu tangan. Subhanallah. Ini akan membuat hati anda tentram. Subhanallah. Kemudian siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Banyak sebenarnya yang mereka turut serta membunuh Utsman bin Affan. Ya. Tetapi ada beberapa orang yang langsung yubashir. Ya, beberapa orang yang mereka langsung menumpahkan darah Utsman bin Affan. Ya. Di antara pembunuh Utsman bin Affan yang langsung membunuh Utsman bin Affan ya adalah Kinanah bin Bishir. Uman al-Yamani ya. seorang dipanggil dengan nama Jabalah Sudan bin Humran ya dan seorang dipanggil dengan gelar Al-Mautul Aswad dari Bani Sadus dan Malik bin Al-Ashtar An-Nakhi. Mereka inilah yang terjun ke rumah Uthman bin Affan. Mereka inilah yang langsung membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ardahu. Tapi banyak pendukung-pendukung mereka di luar. Tapi ini yang langsung mulut Uthman bin Affan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Inilah pemimpin-pemimpin fitnah. Inilah yang membuat fitnah. Bahkan mereka inilah kelak yang mengobarkan peperangan perang Jamal. Subhanallah. Ketika berangkat Aisyah radhiyallahu anha dengan Talha dan Zubair ke Kufah, mereka ingin menuntut pembunuh Utsman. Orang ini keluar dengan 700 pasukan, mereka memerangi Talha, Zubair, akhirnya pecahlah perang perang Jamal. Subhanallah. Kalau enggak mereka yakni perangi Aisyah, Talha, Zubair dengan 700 pasukan ini akan terjadi perang Jamal namanya. Maka mereka yang mengebarkan peperangan dan Ali mendengar bahwasanya terjadi peperangan, ya tentunya Ali ketika itu membantu pasukannya. Maka pecahlah perang Jamal. La haula wala quwata illa billah. Naam. Barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan silakan kami berikan kesempatan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini. Kita lihat kembali, silakan. Halo. Baik. Nah. Nah, terputus. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan kembali di siang hari ini. Dan kita coba angkat telepon yang lainnya. Silakan. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Iya, ini dari Ibu Herlina di Pekanbaru. Bu Herlina, silakan Ibu. Iya, eh, mungkin saya mau tanya, mungkin uh, dari uh, ini Ustaz, Ya, mau tanya Ustaz, uh, apakah menabung di bank syariah atau mengambil hutang untuk keperluan tertentu di bank syariah itu termasuk riba? Terima kasih oh, ya. penjelasannya. Ya. ya. terima kasih atas pertanyaannya. Ingin siapa sih? Uh, nanti insya Allah jawab sama Ustaz Rwandi. Nah, Mohon maaf untuk Ibu Halina yang bertanya. Uh, mungkin Ibu dapat menghubungi kembali di uh, kajian live yang disampaikan oleh ustadz Dr. Erwandi Tarmidi di hari Kamis pagi, Ibu ya. Ditunggu kehadirannya di sana. Nah, uh, pertanyaan dari pesan sini kita bacakan dulu, Ustaz. Di sini mengatakan ustadz mendengar apa yang telah disampaikan tadi. Mungkin uh, seorang mengambil kesimpulan bahwa Seakan tidak ada pemimpin yang selamat dari fitnah Ustaz. Ya. Mohon nasihat untuk uh, mungkin di antara kaum muslimin yang menjadi pemimpin baik pemimpin di suatu daerah ataupun pemimpin yang uh, memimpin negara dan yang lainnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata kita mengikuti kemauan masyarakat, maka tidak akan pernah ada seorang pemimpin selamat daripada fitnah, daripada gunjingan, daripada celaan. Lihatlah orang terbaik sepanjang zaman. Uthman pun dicela, difitnah dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu bukanlah solusi kita mencela-cela pemimpin, bukan solusi dalam Islam. Menjelek-jelekkan pemimpin apalagi sampai pada tingkat yakni me, yakni memarahi pemimpin, membuat pemberontakan terus menggulingkan pemimpin itu bukan daripada Islam. Ya. Dan sebenarnya pemimpin adalah merupakan cerminan masyarakat. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka taala anhu, "Kama takunu yuwalla alaikum." Bagaimana kondisi rakyat, kondisi kalian seperti itu pemimpin kalian. Andai kata kita ingin pemimpin yang baik, perbaiki diri kita terlebih dahulu. Dalam kacamata Islam, perbaikan dari rakyat. Bukan dari pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin dari rakyat. Pemimpin bukan jatuh dari langit. Enggak, dia lahir daripada rakyat. Ketika rakyat baik, mereka akan pilih yang baik. Ketika rakyat baik akan naik pemimpin yang baik. Allah. Dan benar, ya, sesungguhnya pemimpin itu adalah merupakan gambaran masyarakatnya. Dalam hadis yang Rasul sebutkan tentang akan datang lima hal, semoga enggak ditemui oleh orang muhajirin ya. Ketika apa namanya? mereka itu berbuat kemaksiatan, ya. Mereka zalim dalam timbangan, mereka mengurangi timbangan, mereka mengurangi sukatan dan seterusnya. Kecuali Allah akan timpakan kepada pemimpin-pemimpin yang menzalimi mereka. Artinya pemimpin zalim adalah dampak daripada kesalahan, kesalahan dan dosa-dosa masyarakatnya. Subhanallah. Oleh karena itu perbaikan dalam Islam adalah perbaikan dari bawah. Kemudian tentunya dalam Islam ada etika-etika dalam perbaik pemimpin yang salah. Bukan dengan cara forum-forum bebas, mimbar-mimbar bebas, mencari pemimpin, dan seterusnya. Ya, bukan itu caranya. Ini hanyalah mendatangkan kerusakan yang lebih besar, yang lebih besar daripada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Apalagi mencela di Facebook. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada. Allah, Ya. Apalagi dalam bentuk perkara-perkara lainnya, demonstrasi besar dan seterusnya. Ya. Ini bukanlah hal sesuai dengan konsep Islam. Andai kata anda ingin kebaikan, pemimpin pertama berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan kepada pemimpin yang baik. Yang kedua, hendaklah anda memperbaiki diri anda, keluarga anda, masyarakat anda, agar mereka mengamalkan Islam yang benar. Dan kelak ketika semua orang memperbaiki diri mereka, sebagaimana kata salah seorang, akim daulat al-Islam fi nafsika, tegakkan yakni negara Islam dalam dirimu sendiri terlebih dahulu. Ya, akan tegak negara Islam kelak ketika umat gak siap dengan negara Islam subhanallah ketika mereka belum siap dengan hukum Islam sendiri bagaimana akan ditegakkan maka hendaklah setiap orang berusaha untuk memperbaiki diri mereka ya dan dengan demikian akan akan terlahirlah pemimpin-pemimpin yang baik dari mereka sendiri subhanallah mencela pemimpin tidak akan tidak tidaklah tidak akan mendatangkan kecelakaan kejelekan subhanallah ya sebagaimana terjadi pada pada masa Uthman bin Affan dan masa-masa berikutnya subhanallah dan kita melihat negara-negara muslimin diuji Allah SWT dengan berbagai macam bentuk kemunduran, kacauan, peperangan saudara, pertumpahan darah, semuanya efek daripada mencari pemimpin kemudian menggulingkan pemimpin. Allah tabaraka taala alam. Wafik atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian satu pertanyaan kembali kita bacakan. Nah, Ustaz, di sini ada pertanyaan dari Bapak Heru Surabaya. Ustaz, mengapa Khalifah Utsman bin Affan tidak memberikan perlawanan terhadap para pemberontak. Demi. Dan uh, apakah Rasul Nafan dikaruniai anak saat? Bismillahirrahmanirrahim. Eh, pertanyaan ini sangat baik sekali dan tadi saya tidak sebutkan kenapa. Eh, apakah Utsman nggak mampu membela dirinya? Sungguh mampu. Subhanallah. Tapi Utsman telah tahu daripada hadis-hadis Nabi bahwa dirinya akan ditumpahkan darahnya. Dan dia tahu pasti dia akan mati. Karena itulah dia ingin tidak ada orang lain mati karenanya. Subhanallah. Karena itulah dikatakan kepada seluruh budak-budaknya. Semua orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Barang siapa di antara budak-budakku yang menyarungkan pedangnya, tidak ikut-ikutan, dia bebas. Datanglah Hasan, datanglah Hussein. Semuanya mereka datang sahabat-sahabat lain untuk menjabir, membela Uthman bin Affan. Kata Uthman, pulanglah akan ke rumah kan masing-masing. Aku tidak ingin ada darah yang tertumpah. Ya, akhirnya mereka semua pulang dengan perintah Uthman sendiri. Akhirnya mereka semua pulang. Dan para sahabat nggak pernah mengira akan sampai terjadi pembunuhan. Mereka, ketika mereka tinggalkan Uthman, mereka mengira mungkin akan selesai dengan damai atau apa. Mungkin akan pemberontak akan pulang. Mereka nggak pernah sampai mengapa Uthman akan terbunuh. Makanya ketika Uthman terbunuh, kagetlah mereka. Sehingga ketika itu perasaan mereka pun mendominasi. Mereka pun meminta kepada Ali untuk segera menangkap pembunuh Uthman. Subhanallah. Jadi prinsipnya bukan Utsman enggak mampu membela, bukan sahabat yang enggak mau membela, sahabat mau membela. Ali perintahkan Hasan dan Husain. Semua mereka masuk ke rumah Utsman siap membela. Sampai berkata orang Ansar, "Wahai Amir Mukminin, andai kata engkau mau kami akan menjadi Ansar kedua bagi dirimu sebagaimana dahulu kau menjadi Ansar bagi Rasulullah, menjadi penolong-penolong bagi Rasulullah." Itu kata orang Ansar. Kata Utsman tidak, pulanglah ke rumah masing-masing. Ya, ini fitnah, biarlah jangan sampai yakni ter, tersebar dengan terbunuhnya kalian dan dana tertumpah. Karena dia tidak inginkan, subhanallah. Nah. Itu atas jawaban dan juga pemaparan yang telah disampaikan dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di kajian kita di siang hari ini Ustaz. Mohon disampaikan ikhtitam atau penutup kajian kita. Nah. Bismillah, alhamdulillah ada eh, inti daripada kajian ini bahwasanya apapun yang dengar tentang fitnah terhadap Utsman, Utsman nepotisme enggak benar. Utsman mengambil harta umat untuk dirinya enggak benar. Utsman mementingkan keluarganya enggak benar. Bahkan Uthman yang paling banyak berinfak untuk Islam. Uthman yang paling banyak memberikan kemajuan dalam dalam sejarah Islam pada masanya. Negara-negara ajam ditaklukkan, yakni kaum muslimin hidup dengan makmur. Maka semua fitnah-fitnah yang terhadap Uthman adalah fitnah yang tidak benar yang digembar-gemburkan oleh orang-orang yang membenci Uthman. Subhanallah. Dari kaum Rawafid maupun kaum Khawarij. Dan hendaklah setiap orang mukmin ketika mendengar apapun tentang sahabat, kejelekan para sahabat, hendaklah mereka menahan diri dari kata-kata jelek mencela mereka. Ya, hendaklah mereka meyakinkan, memastikan tidak ada sahabat seperti yang mereka dengarkan. Maka bertanyalah kepada para ulama. Kenapa terjadi peperangan sifil? Kenapa terjadi peperangan eh, Jamal? Tanya kepada para ulama. Sesungguhnya semua terjadi karena provokator. Bagaimana kita ketahui sesungguhnya pada peperangan subhanallah ya. Ketika terjadi peperangan peperangan Jamal, sahabat mereka telah bersatu padu. Mereka sholat malam berbarengan Nggak ada ketika itu perselisihan, semua sepakat. Eh pada malam harinya terjadi terjadilah ketika itu kezaliman, subhanallah. Ya, pada pada perang perang perang Siffin, orang-orang yang membunuh Utsman, ya mereka membunuh pasukan-pasukan Ali, membunuh pasukan-pasukan Muawiyah, sehingga masing-masing pihak menganggap saling berkhianat, akhirnya tidak ada peperangan. Subhanallah. Pada kondisi peperangan Jamal, perang Jamal, perang Siffin itu semua terjadi dengan provokator, provokasi, dengan fitnah. Sahabat tidak ada yang bertumpah, bertumpah darah, subhanallah. Dia ada ketika Talha terbunuh, Zubair terbunuh, Ali menangis. Subhanallah. Dan Talha serta Zubair, mereka sadar ketika mereka ingat, diingatkan oleh oleh Ali bin Abi Thalib kepada Zubair, engkau dikatakan Nabi suka akan memerangi diriku. Dan engkau yang zalim. Seketika Zubair sadar, kemudian dia tinggalkan main perang. Kemudian dia dibunuh. Subhanallah. Jadi nggak ada lebih yang kita sahabat gemar ber, berperang, perang jamaah perang sipin ada perangan karena mereka ingin yakni haus dengan kekuasaan. Nggak ada. Sebenarnya semuanya fitnah. Provokatorlah yang membuat ini terjadi peperangan. Subhanallah. Pembunuh-pembunuh Utsman, Abdullah bin Sabah dan pengikut-pengikutnya inilah yang membuat berkobarnya fitnah antara mereka. Subhanallah. Nah.